إلى الحبيب تميل Iki penting kalau ngerti. Iki ada soal tuh. Sampean kena apa kok sholat? Ya mergo jati diriku iku kawula, nak kawula apike takzim sujud yang pengiran. Fasjudu lillahi wa La tuti'hu wasjud. jadi pertama kajian Nabi untuk wahyu surat Iqra. Kegiatannya Nabi ya pokoke urip iku wasjud wakari ya sujud lan mendekat yang pengen. Wes titik urip wis ngono tok. nak sujud ku nikmati. Bahwa ini nikmat terbaik, kehidupan saya terbaik. Mulane ngendikane kajian Nabi yen apa ini salat fakaan nah solat muwadiin koyok koyok itu solat wong sing pamit itu terakhir solat anda ya terakhir solat. Nah ini kan ada iso sholat kopiah ba'diyah, ya sholat fardu sing tenan. Itu kok sholat fardu ora tenanan. Bar sholat fardu dari wah namro fardu ora rapati bener kok tak jabli be sunat. Nah bener ego substansi ora iso jabli sunat, iso tambeli ora nak ora bener ego <laughs> ora substansi, ana substansi cara mobil bane sing coplok kedadani piye, <laughs> bane sing coplok. Lah nak rusak kena berubah, bane coplok. Makanya yang benar itu fardu itu dikukuhkan secara benar. Rukun syaratnya dikukuhkan. Baru kalau kesalahannya tidak krusial, itu, itu bisa ditambal dengan apa? Tapi nak kesalahan krusial ya fardunya harus diulang. Orang kok ditambal dengan apa? Eleng-eleng tawarai ya, tawarai carane jadi wali. Jadi carane jadi wali, ku mikir Allah paling penting. Mau kena liwat jembatan iso, itu paling penting. Ku hakikatnya orang kok mergo mobilmu. Mergo jembatannya gak rusak. Bukti ini kira lewat mobil lah, melaku ya lewat di jembatan, mereka jembatannya ra rusak. Ana mobil lah nak jembatannya rusak ra iso. Berarti penting di mobil ke jembatan. Penting jembatan. Tapi uang darah nih rata-rata ini penting. Ya wah kata wah. Ketika kita bisa makan, hakikat yang paling penting adalah kita mendapatkan oksigen, mendapatkan kesehatan yang cukup. Baru di antara pentingnya adalah nasi. Tapi seringnya kita bahas yang paling penting. Nas. Ya begitu terus. Akhirnya kita ini kolat ma'rifat billah. Mesti ma'rifah ini pangeran itu sidik. Terus nomor kali, kalau ada orang yang berpikir bahwa dia punya musuh dan musuh itu selain dirinya, maka dia sangat-sangat bodoh, tidak tahu paling bahaya adalah hakikat dalam hidup adalah dirinya sendiri. Uang pe dipateni uang ngenteni sasarannya tepat, sing musuhe. Tapi nak bunuh diri kan langsung. Gampang di dipateni uang bunuh diri. <laughs> bunuh diri. Kue tidak bahagia karena dihujat orang. Itu nunggu sekian kasus baru dihujat orang. Nah, dihujat uang lagi susah. Uang kok dimaki-maki uang harus susah. Sebelum orang lain menghujat Anda, hakikat Anda sudah orang menderita. Karena Anda sering menghujat diri sendiri Gusti, Gusti. Melarat kok ora barbar, di bucu wani. tongko ora seneng aku, iku ya Gusti, Gusti. Itu kan berarti Anda menghujat diri sendiri. Jadi yang paling menyengsarakan kita itu siapa? Ya diri kita. Ngerti nak melarat, okay, di mobil, pengen di nah, Ya malah tersiksa. Gua tuh gale buang raiso terbang kepengen mudah maras, malah tersiksa. Raiso terbang ya wes nek mati nih, Alhamdulillah Gusti raiso terbang. Dada malah kelayapan teng budi pundi teng pun penak. semua wae. Malah kepenak kan. Ini penting. Jadi semua kesengsaraan kita ini karena kita berpikir nuruti nafsu. Andai kan kita tidak berpikir nuruti nafsu, maka kita tidak pernah sengsara. Misalnya, sampean urip tukaran mbek wong. Tanggamu ngerasani kowe. kue nuruti syariat Allah. Alhamdulillah itu dirasani tonggo, itu kurang. Wes penak Bujumu ngamuk. jadi nak gusti jadi jantung nak buatan disupport itu marai mati gitu. Alhamdulillah nih wonten penggerak nopo jantung. Oh no, Pokoknya sing seneng gue sing seneng. Misalnya tegir di utang, jari tiang-tiang Gusti Rawang rati utang ora kreatif. Tapi jangan kakek lho Pokoknya Pokoknya ngono kabeh delok positif. Iya iya, dawe ulama tasawuf niku kula jeling tenan dawe ulama. Kabeh ulama tahu sepakat. kalau apal makalah itu nafsuka mati yatuka farfuk biha piye-piye awakmu kadung jadi kendaraanem sowan ning pangeran farfuk biha kowe kudu mbok walasi piye-piye wis dadi kendaraanem ila Allah Misalnya kulo kok sayang rai kulo, mergi rai niki sing kulo damel sujud gusti. Tangan kulo gusti, tangan niki sing pas kulo sujud tak tekan teng panggonane sujud, mergi kepen sujud teng jenengan. Dengkul kulo gusti niki sing kulo damel sujud. Termasuk sifat yang buruk sekalipun. Misalnya Anda dua verji. Gusti, baru kayak kalau jima bucu kalau gak ada turunan. Turunan pulau mesti jangan do kepengen sujud penjenengan. Dan itu Nabi biasa membicarakan gitu. Nabi buatan tiang Jogja, tiang Solo, turun arah pantas rada mono buatan. Nabi tiang Mekah. Jadi yang kerhak ya dihentikan. Ya Nabi biasa ngedikan Wa fi buti ahadikum sodaka. Bahkan dalam perji anda, alat kelamin anda juga ada sodaka. Sampai sahabat tanya, bagaimana mungkin ya ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun? Bagaimana mungkin urusan seks dapat paha? Bah, kata Nabi, karena kamu kalau salah tempat juga dapat maksiat. Maka sekali orang bersenggama dengan istrinya kok niat ninggal no zino lan niat no umati Rasulillah maka dapat pahala bes. Artinya semua yang ada diri kita itu adalah alat ibadah. Bede meripat, Wong delok wong alim padha karo ibadah sekian tahun. Kok kowe duwe irung ya mbok sithik. Mbok di cangkem mbok mangan, baru kowe mangan kowe kuat sholat, baru kayak cangkem kowe iso wiridan. Semua ini sarana kita ilah maka kamu jangan pernah tidak sayang sama diri kamu. Jadi ulama-ulama nafsuka mati ya tuka farfuk Kamu harus sayang. Karena semua yang ada di kita adalah alat kendaraan kita menuju ilah subhanahu wa ta'ala. Kowe geman muni. Aku ditetir ora anak kiai, ora putune negaji Nabi. Malah penak. Anak kiai tanggung jawab berat, putu Nabi tanggung jawab berat. Apa wis pirsa kira bakat malah ra dipilih, malah penak Yo sing malah penak kan karek hormat ambek para putu Nabi, hormat anak kiai. Kan malah enak wong hormat yo ibadah. Ki dihormati nak kuat malah mari ujub, mari som. malah enak kan. Justru kita punya kekurangan dan no takzim yang wong sing sempurna. Misalnya wonten tiang sing nasabe sempurna kata dunia kaji nabi, wonten tiang sing nasabe saya kata putu kiai. kue ditegur misalnya anak bajingan, anak umrah sholat tapi sholat, Malah unik kue to. Wong anak umrah sholat udah di sholat Yo ya dek ne mulio mau nasab sing ape ape mau, tapi unik kue. Nah, unik kan yo penting. Pokoknya awakmu apapun yang terjadi itu saya. Eleng-eleng makalah ulama ya. Nafsuka mati ya tuka. Matiun mana kendaraan nafsuka mati ya tuka. kita awak itu kendaraan enam ilah oh Malah bosan. Misalnya kayak eleng rai, ini rai sing damel sujud, tangan sing damel sujud, sing kulo damel sodako, damel kulo kerja boleh apa kau sing halal. Bahkan farji sekalipun iku sing dadekno kuwi tafsir umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dewe Nabi tanakahu tanasalu takataru fa inni mubahin bikumul umam. Ki nang nikah nang dia anak tak iso ya akeh aku iku bangga nak umat kuat Cuma anak zaman akhir tak tafsiri nak iso ya sing akeh. Perkara ini zaman akhir kadang wong ra siap anake akeh. Aku ya karuan, karu-karuan. Maksudnya nak iso ya akeh. Ya sing dadi kebanggaane Kanjeng Nabi. Aja akeh terus ning dalan-dalan njogo lampu wah iku repot. <laughs> selenge eling ya. Jadi kita ini punya nafsu dan nafsu ini alat kita masuk surga. Mulanya Dawi Umar bin Abdul Aziz kalau Jailing, Min mana kibi Umar bin Abdul Aziz itu dia ngetikan begini. Kalau jeeling makalah. Innali nafsan tawwaqah saya ini punya nafsu yang sangat-sangat bronto. Bronto itu nak cinta, nak seneng itu rasa kebendung. Umar bin Abdul Aziz dia ganteng deh, ganteng anak rojo. Wah, wong wedok seneng dia wong calon putra mahkota. Bareng dia dari khalifah wawae kurun teh. Padahal pas jabat. Kita kok kena opo sampean saiki kok buru, padahal jadi presiden. Innali nafsan tawako karena saya punya nafsu sing sangat beruntung. Aku zaman nom sekali seneng cawe itu kudu kasil dari puji. Saya kau ya kepengen bus warga kudu kasil. Jadi nak rino poso nak bunyi tahajud. Kau aku innali nafsan tawa. Orang kau aku ya seneng duit tenanan bareng seneng tahajud tak beri. Oh iku iku gak priya iku gak di selera belas. Seneng duit tenanan, seneng cawe itu tenanan bareng seneng pangeran sholat be angok. Kewani angop ngarepe pacar murawani. Tanom nom saiki pecundang, seneng apa pacaran macak melicit wapi, barang pe salat angop. Mestinya nak kue di sing tawako, sing bronto, ya, harus fair. Nak bronto cawe doai kue siap-siap seperti itu, pemenang bronto be suar. Itu hebat Umar bin Abdul Aziz. Kan innali nafsan tawako. Saya ini sekali dia kesenangan kudu kasih. Tuh zaman nom sering cawe itu kudu kasih. Saya gak kue tuwa kepinginnya suarga kudu kasih. Nak ninon ku poso. Nak bengi niku tahajud. Mboten wani mangan gaji gajine, wedi nak ndekne dadi amirul mukminin ora sukses. Mulane tenggene kitab-kitab darani khomisil khulafa, khalifah niku sekawan. Ana khalifah dinasti tabi tabiin utawa tabiin ya namung sinten Umar bin Abdullah. Lan disebut apa ya khomisal khulafa, gegelare napa ya khomisal khulafa. Sampai Jadi misalnya kata sekolah, kula sebagai wong alim pengen tenan umatnya Nabi ini bisa ngaji. Sekali ngaji ya seneng tenan. Kalau lara lanang ngaji ya mari seneng tenan. Tapi nak urusan ra ngaji ini mula rada tersiksa. Ojo kok muni seneng tapi ora sithik prai. Anu kula mbek kiai-kiai yang lara prai niku rada engkar. Kok mboten ngaos nembe sakit. Kula rada Padahal pas nembe sakit salami templek ditompo mestine kula mboten sakit nampi nembe sakit kan dadi fair. Pas mulang sakit juga alasan prai, pas disalami templek sakit lah. Nompo cara kula ora fair, cara kula lho ya. Tapi sampean udah anut cara kula, rusak wong akeh paham. <laughs> cara kula iku ya biasa wae, nak lara isih kuat mulang nggih mulang. Wong mulang ora kudu teng majelis, misale teng rumah sakit sampean lara kan iso ngaji mek sing ngili. Ndak kiye pe ngomong apa ora ngomong ngaji. Wong ngaji di mana saja kapan saja. Karena tadi innali nafsan tawwaqa, saya punya nafsu sing sangat beruntung. Saya ingin Saiki ku nafsi ilal jannah kata beliau. Saya nafsu ku beruntung di swargo, maka saya akan menghalalkan segala cara. Diri saya akan saya pergunakan dengan segala cara untuk menuju nopo swarga. Mane niku irci ila rabbiki radiyatan mardiyah. Cara orientasinya orientasinya yang pengiran. Lagi rumusnya nopo fatuhuli fi ibadi. Kowe ngerasa bener-bener mau dadi kawula ning kene. Ning kawula, kawulane pangeran aja mentang-mentang juga terus ngatur-ngatur wong enake dhewe, mentang-mentang wong alim enake dhewe. Kudu mlebu fathuli fi ibadi. Apapun hebat Anda harus merasa jadi ubudiyah kemawulan yang pangeran. Jadi misalnya ke sholat, ya mergo diperintah pangeran. Budak kok kakean nafsu. Misalnya kita jadi budak, di kongkon masak maji masak sate, terus kayak kepengen kok aku ntar rong pulau sunduk, itu sopan tau Ora sopan. Tapi nah, budak tenan kon masak sate ya masak sing tenanan kok majikan tuh ben mangan sing enak. Orang kok koyo ben mangan. Padha kowe nak kepengin mlebu ya sholat sing tenanan, tapi rasa bayang merbu suwargo. Nak wes fat kuli di ibadi kok lagi buat kuli. Ya, nah, jadi wong ora kepengen langsung suwargo. Tapi status kehambaannya tidak ditata. Kalau kalian ya, orang sekarang tuh ingin masuk surga, tapi status kehambaannya tidak ditata. Padahal urutannya kan empat polisi ibadi, gue itu dedio kawulaku, sing ape, sing ikhlas, sing ini ilawah, lagi buat kuli dan jangan. Lengi-lengi ya aja ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Urutannya apa? Fadkhuli fi ibadi lagi wadkhuli jannah. Kalau saya diwalek ya mulai saya ini nak sholat mati sujud. Jadi sekali sujud ya Allah matur nuwun Gusti jenengan negeri kula sujud. Kayak apa celaka saya kalau saya tidak sujud dengan Bar sujud si mame ngadeg Allahu Akbar. Gusti kalau siap berdiri demi nangtung perintah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ngadeg niati posisi Anda berdiri siap memban perintah. Bariku ruko ya siap sungkem ning pangeran. Bariku ngadep meneh muni Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil masyi kamin saimba. Semoten terus nanti sholat selesai. Nak sholat wis selesai lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue ku selamat. Nah, tapi nak sholat terus karu-karuan mau demi ngeloni dari mau Mulane lagi rai-rai ras warga wae nang Berkaran Perkara kita sholatnya cek model Ya tapi iso ditoto, kowe saged napa? Saged napa? Toto. Mulai maghrib latihan di <laughs> Gusti perjanjian baru. Gawe apa? Ya, perjanjian baru. Jadi orang perjanjian nama ya Pak. Ini sholat mon model perjanjian apa? Ya, baru mon ini demi jenengan Allahu Akbar. Dari malaikat tenang nih. <laughs> Mereka itu serah percaya, sampai ada mana serah percaya, gak meyakinkan. Wal makola al khomisa asyrota. Utai makalah kang kaping limolas an Abi Bakr ini Siddiq, sangking Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fi qauli ta'ala zuharul fasadu fil barri wal Zuhara pertelo apa al fasadu kekerusaan. Ning dunia kerusakan wis ketok, nak cara makna lahire ing dalam daratan wal bahri lan ing dalam segur. Dunia itu zaman di sini rusak, segara ya rusak, ini ya rusak, daratan ya rusak, segara itu rusak. Kala dawa sopo Abu Bakrin, ya Abu Bakar sing sahibi Rasulillah, ditafsiri dalika. yang dalam nafsiri mengkono-mengkono dawa dhaharal fasa dufil barri wal bahri. Oleh nafsiri ngeten, al barru utai barang sing daratan, dua iku alisani ibu Wal bahru tekan kang kaseluk segoro huwa al -kolbu. Jadi cara Abu Bakar namanya Zoharul Fasadu Fil Barri Wal bahr Zaman akhir gue rusak, cangkeme wonge yo rusak, atine yo ada ada cara Abu Bakar nih nabo Al baru wa Al Lisan Wal Bahru wa Al -Qol. Jadi zaman akhir dunia wis rusak, cangkeme yo rusak, atine rusak. Faida fasada mongko nalikane rusak apa alisan ulisan Misalnya bisabi kalian biasa misoi masalan kalian umpamani. Bakat mongko nangis alaihi ing atas lisan opo anufusu opo piro-piro ati. Ail ashosu dikse piro-piro ashos. Cara kikura maknane jumlah geri wong. Mimbani adama sangin bani adama. Wa idza fasata lana likane rusak apa alqalbu ati biriya iklan riya. Riya ngetokno amal ora krana apa. Masalan kelan umpamane bakat mongko nangisi alih ngatasi alkol buah bal malaikat malaikatu malaikat